لكم عدو فاتخذوه عدوا وهذا أقصى التهذيب وغايته والخصلة الثانية أنه مجبول على عداوتك ومنتصب أبدا لمحاربتك فهو آناء الليل وأطراف النهار يرميك بسهامه وأنت غافل عنه فكيف يكون الحال ثم وقعت معك نقطة أخرى وهي أنك في عبادة الله تعالى ودعوة الخلق إلى باب الله سبحانه بفعلك وقولك وهذا ضد صنيع الشيطان وهمته ومراده وحرفته فصرت كأنك قمت وشددت وصفق لتغيظ الشيطان وتقيده وتناقضه فهو أيضا يشد وسطه ليعاديك ويقاتلك ويماكرك حتى يفسد والعياذ بالله عليك شأنك بل حتى يهلكك رأسا إذ لا يأمن من جانبك بعد فإنه الذي يسيء ويقصد بالهلاك إلى من لا يغايضه ولا يناقضه بل يصادقه ويوافقه كالكفار أهل الرغبة في بعض الأحوال فكيف قصده لمن قام لمغايضته وتجرد لمناقضته فله إذا مع سائر الناس عداوة عامة ومعك أيها المجتهد في العبادة والعلم عداوة خاصة وإن أمرك له لمهم ومعه عليك أعوان أشدها عليك نفسك وهواك وله أسباب ومداخل وأبواب أنت عنها غافل Bermula penghalang kita dari melaksanakan firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga penghalang kita adalah hantu. Kemudian lazimi olehmu wahai saudara agama dengan berperang dengan setan dan mengalahkannya. Yang demikian itu karena dua perkara. Pertama, bahwa setan itu musuh kita yang menyesatkan kita terang-terangan. Dan tidak ada harapan pada setan itu untuk dibawa berdamai atau membiarkan atas pekerjaan kita beribadah. Bahkan tidak cukup akan setan, kecuali kada puas setan, kecuali engkau itu binasa sama sekali. Maka tidak ada jalannya lah untuk kita itu merasa aman daripada musuh ini dan lengah daripada musuh ini. Coba sama-sama kita pikirkan dua ayat dari Al-Quran. Pertama firman Allah. Alam a'had ilaikum ya bani adama. Allah ta'budu syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Bukankah aku perintah akan kamu alam a'had. Alam amur. Apakah tidak aku perintah kamu ya bani Adam wahai bani Adam Allah ta'budu syaitan, janganlah kamu menyembah hantu. Innahu bahwa hantu itu lakum aduun mubin. Khusus bagi kamu lakum, khusus bagi kamu aduun mubin. Musuh nang nyata kalau orang kagawian lah ilmu lawan ibadat itu musuh nang khusus bagi hantu. Kalau orang gawiannya kada nuntut ilmu, mengajar kada, belajar kada, beribadat ke pengalir juga itu musuh umum bagi setan. Musuh juga tapi umum. Kalau orang nanggawiannya menuntut ilmu, wa imma belajar, wa imma mengajar, lawan ba ibadat. Nah ini musuh nang khasah. Musuh nang istimewa lawan setan. Nah, dalam ayat Quran yang sudah lancar kita baca. itu wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan ya ada juga Allah musuhnya nah jadi kepada orang lain minta juga apalagi ayat ini pulang ada innahu lakum lakum baduhul lakum tah aduan mungkin ya Allah hanya khusus kalau tak khusus ikam musuhnya maka musuh ini kita kada melihat Tiap nang tua bisa lah melihat antok. <laughs> <laughs> Jadi setan ini melihat lawan kita. Kita kada melihat lawannya. Namun secara akal atau cara pemikiran biasa kalau bakal lahir musuh melihat kita. Kita kada melihat kalah kalah. Namun secara pikiran kita kalah. Cuma orang nang nyata-nyata kalah ini buka ya lawan nang melihat lawan hantu. Nang melihat lawan hantu siapa pulang? Hantu kada melihat lawan inya. Siapa orangnya? Allah Ta'ala. <laughs> Allah Ta'ala. Nah, jadi biar itu biar hantu melawan Tuhan wanilah melawan Tuhan ujar Tuhan inna qaida syaitan kana ba'ita. tipu dayanya setan itu pada apa untuk kan ibadatnya lemah banyak hanya kada apa juga ujar sifat 20 Allah ta'fira li minal kainat risya'in ma' Ini sudah jadi darah daging, mulai kita nang balum babulu lagi ketiak teh sudah nang kayak ini itikat. Hanya mulai balik berakal sudah kayak ini lah takfira li syai'in minal kainat li syai'im Walau kayak apa setan berkumpul hendak manu kita, ini hendak benar aja. Tapi kata berdaya juga, inna kaida setan karena ba'ifa. Lalu apabila setan itu tipunya itu tadi baik, Guna apa kita melawan orang yang baik juga? Nah, kalau orang yang baik itu kita lawan nih, kita tuh rasa-rasanya rasa bungulan macamnya. Nah, mbah macam apa? Nah, lalu di sini ada ulama yang memaham kalau la budu setan itu pahamnya ya kan? Pahamnya tah, ya kan? nih, aku aja nih tambah. Durah. Di dalam innahu lakum adu mubin. Ini memberi paham pula. Wa ana lakum muhibbun mubin. Atau habibun mubin. Kalau setan itu lakum aduun mubin. Wa ana lakum habibun mubin. Faswalu bil habib watrukul adu. Ikam lawan kata aja. Jangan menggaduhi musuh. Apalagi musuh itu tadi baik jua. Baik lawan sih kalau kita ma ma melawan musuh, lawan kekasih, ketinggalakan ke belakangnya. Ini orang yang habis pintar, terbalik bunga. Bini dalam kamar. Musuh di luar rumah, kabaran turun. Bini tapi baik melukup di kamar. Ya hura ahoy daripada bakal lahir itu satu lurung daripada orang-orang yang kawa diikuti lurung muharabatus syaitan tadi yaitu dengan menghadap Allah aja jangan dilayani syaitan itu jangan dilayani dengan jalan tidak melayani sudah istilah orang baca jual tak amun kada danang melayaninya kada danang ma, ma apa menukarinya apa kabar maulahnya berjualan lagi ha ampihan aja bel kalau saling banyakkan ulah di pabrik tapi kita jangan ada nang nukarinya anti ham pabriknya itu kalau ulah lagi ya kalau nang menukar juga ada atau sebagainya babinian nang pina nang pina baja jualan daging mendaging itu, amun kada nang nukarinya lagi anti hamnya bejualan taga nah taganya nih eh ini tadi. lalu orangnya ini ada ciri baru pang kalau ada ciri baru ciri bakat temennya nyemin itu aja lu <laughs> ingat dulu lah ada dalam kitab waktu ngaji di bagian murid batakon anu murid balapur lawan guru guru ujar murid daging gue larang benar dijawab oleh guru murahakan macam apa supaya murah guru jangan ditukari iya ya nah <laughs> itu ya nah itu kita kada nukari kada pasainya amun ada nang nukari bebanget artinya nah itu lagi pulang lah menghadapi lawan maling teh alon musuh teh kakasih kita ketinggalan ke belakangnya. nah inilah paham isyarat paham isyarat itulah ta'bu Allah ta'bu setan lakin kok buduni innahu lakum adu mobil, wa ana lakum habibun mobil. fashwal fashtagilun fashtagilu bil habib wa trukul adu baik ikam lan kasih aja Apalagi inna kaya setan karena baik saja itu satu lurung salah nang kawa diikut jual lurung ini maka banyak orang yang masuk di sini nyaman nyaman lulu gua gua setan setan sarang sarang nah sarang lu kan Tuhan aja <clears throat> apa hikmatnya Allah Taala maulakan hantu soal jawab <laughs> Itu hantu diumpamakan mangkaya anjing. Anjing. Inguan pagustian kita. Disuruh oleh pagustian, hai anjing, apabila kakasih nisuna nah, jauh daripada aku, hendaklah ikam takutani supaya inya berfarq di aku. Jadi apabila kita nang kita nang ini jauh lawan lawan Allah Taala lalu si hantu tuh nang kaya hendak menerkam lawan kita itu hikmatnya hikmatnya rahasianya supaya kita lawan Allah Taala tuh jadi mukorrobin terus jadi mukorrobin semuanya kita Apabila ada, pina mubahagin berjauh, sedikit aja ada jauhnya. Datang aja lalu gangguan, datang aja musibah, datang bala. Hikmahnya bala musibah itu semuanya adalah supaya kita takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud daripada sebagian ahkamil hakimin. Nangaran ahkamul hakimin itu. Hikmahnya. Nah. Makanya kalau bukti zaman perang zaman perang bakal lahir balik apa haba? orang kafir tah ya tah hafal sifat 20 hmm. orang kafir mak hidup Jokowi ini saya hilalat kok mati kah mati kah hafal yasin uh hafal yasin hafal ujar Allah bapak hafal ada lagi kawalnya masih hidup di rumah kalau nyampas ada kawalnya yasin hafal sampai surjaun surjaun Apal tak? Tul jauh. Mbahnya merdeka, jangan orang nang kafir. Kita ini kan salah-salah kan ingat lagi malah protokol. Karena asik mau urus dunia. Batahi. Bija ya, bubuhan lagi gande. Dunia batahi, batahi, batahi. Asik mau urus itu, tadi ingat lagi Quran, bujur kada. Ada nang semingguan, nah hari semalaman kada terbuka-buka Quran, bujur kada bujur kada inya aman coba ya kanya musim perang jadi bagus juga datang bala musibah tu lalu aja tenang lalu bakal kontrol guru jauh lalu kalau lagi nah lempian aja sudah nah ulun minta doakan lempian apa jepian aja bari jurun amalan nah apa nak ini lu nah bini ulun buka anak ulun bari sopan utang ulang lalu kalau lagi nah minta amalan aja jar guru guru nang bujur juga pang baca nyawa nenek baca nang bujur entah kan nang salah eh ini aja baca nyawa cari kena menyen nyen putih kadang kadada kena menyen putih karbet hmm untung walau untung mana ini cucupian kada duit datang apa nah barang isok hendak di bawah kamar ulun datuk beruntung lah lu untung lu banyak cucu sih dan lu banyak kan <laughs> nah nyata nyata, nyata tak gunakan kasih matinya kita nih apabila kasusahan itu bukanya tuh kemana kemana ada tahu lagi nih, nih. ada nang buka kayak artinya ya dukun ada nang kayak datang ke tuan wali lah masing-masing lah Padahal hikmahnya itu Nang jadi kita ini diadakan serangan-serangan pada lahirnya Padahal hakikatnya untuk menambah lawan kita takaruk kepada Allah SWT Maha suci Tuhan daripada sifat kata bijaksana Dalam asma Allah Al-Adlun latiful Kabir Kada sunyi daripada lupuknya. Kada, kada sunyi daripada keadilannya Ya tuh Kada sunyi Ujah Habib Ali salakal khalqa li hikmah tapi wafawa alaiha ilma Mun orang mengerti akan ah, inya sasar lawan Tuhan itu sasar, ba. Hih, daging. Model orang tak bakal kasihan lah. Mun umanya, sasar umanya tu pina meninjak, sasar ba peset pingkutan. Ehem. Nah, ini nah, nah, jadi kita mengerti situlah sambil memikirkan mau tepanisian. Ya. ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku beginikah sempian terhadap hamba. Padahal wa in kuntu lastu ahlan bizalik. Hamba kada patut dibukakan rahasia ini. Tapi dalam itu sempian tetap bukan rahasia hikmahnya ini tadi. Nah, mau tetangis tak? Tangis kesukaan. Karena memandang anugerah Tuhan membuka apa? nang sorong kada ahlinya dibuka kan sehingga pas dilawan apa nah, lang di saya cuma itu kan tadi kullu rizqin bima ladarin farihun kullun si falakin ya sebahun ya kalau lah ha <laughs> entah kalau lah ha Ini kata tahu Ini nama amal Bihawati, Ini hak. Balik awak. Orang tua-tuaan itu yang paling dikhawatirkannya nang ini ya. Kehabisan itu nang. Mendahatan ingat ya lawan Tuhan. Ayupan. Mendahatan mikilakan batahi batahi dunia batahi. Lawan mikilakan ini, atau menghitung-hitung kan apakah marah-marah kan apakah apa kabar kan ini, nah ianya Assalamualaikum. Pot takantot apa habar? Batal kenyaannya. <laughs> Nangka ini juga sahinak aja lagi nih. Sang ada lupa jalan Tuhan. Nah pengaruhnya itu mati lupa, mati lupa. Padahal asalnya ingat banana, ingat aja banang tadi sembayang nah ya Allah menyebab hendak kehabisan sekali ale ya kanya kompot ayu pang kompot ayu pang ini ale pot Iya dibampaikan oleh pak umat tababak benar itu. Apalagi orang nambah bawa was benar. Tapi mau kumbayang yang Allah bapak kawa jadi kita pulang. Kompot apalagi. Amun nang ini gila kita lagi ya. Nyekawan kita lagi ya. Nah iya nenek. Bakal nyaman-nyaman pang. Tapi kita ini kan ada rojaknya. ada kau aja tuh biji. Ada rojaknya jadi tahu aja mengesam sebelah-belah muntung kenesam sebelahnya lang kinamasam hanya hati nih takutan ada harap ada ya kalau ya, Embas sudah haji sudah kita nih rumah ada begini ada ada nomor minantu ada nomor bercucu bebuyut inta cicit sudah ya, ini aja lagi ini jangan pahabitannya nih karena siapa tahu tahu lagi ojak bakal lumba tusan lumba tu balum tusan tusan tok Hee, lumba tutan si dinto loy karo bapak. Lumba tutan balintang itu gitu. Awak bapak urai tender ciri yang ganjil lima nung sudah didapat di ruhan di datus. Nang dua puluh dua puluh malam ke yang dinto ganjil tender kan ganjil ganjil hikmahnya. Lumba tutan sih. Bola masih berguling gitu kan. Kubut balungan turun. Palibit belum yuknya. Jadi biar sepuluh nol tah belum tentu kalah lagi belum tentu kalah lagi ya lah tapi kalau sudah kalau dia kinya <clears throat> kubutnya nah memuntel kak pendera itu kayak seorang sepak bola nah kalau udah kayak lagi jadi ya ambilnya, biar kema pasariknya kalau kalau lagi tetap sudah sepuluh nol hmm. Kamirun kalah Walaupun Amirun tuh harap-harap ngarannya adalah makan aki, ngarannya makan aki. <laughs> Ngaran ada, Lamun kuman teh cocok aja kan itu. Makan aki harus banyak kalau aku makan teh Allah juga. Allah ya ngajar kita minta lama ya Allah dia ya Allah dia ya Allah dia husnul khotimah. Ada tahu lagi ya berdoa nangka itu ujar Nabi ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah ujar Nabi kita ini apa aja maksudnya presiden kita bocap gini siap laksanakan minta lah maksudnya presiden ini kayak adanya artinya komandan kita nih Allah wa antum mukinun ijabah. Siap laksanakan mukinunnya ijabah. Nah, wa antum mukinun. Kudu jadi ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Yakin diterima Tuhan. Apalagi orangnya mau kumpul berapa banyaknya. Marah saja Tuhan melihat orang kasihan kumpul-kumpul jauh-jauh pada tujuan kecuali anak mati di iman saja. Ini anak mati di iman ya. Kalau tujuan, ini ada lain tang. Eh, ulunnya kada tahu di tujuannya eh, atau umpat aja nah <laughs> sebuting aja sudah kita berniat salah berataan pendeknya aku kasih ke kemari beribadat hendak mati beriman aja maka wa inna malikul eh, mana wa ujar nabi juga apa niatnya itu aja mudah-mudahan mati beriman aja hati saya ini esok mana kamu teh itu kira pukul dua setengah tiga kalau tolak kamu teh malam nih mentah itu kalinya pulang ternyata ke birayang bak birayang pulang masjid sulahan minta saya pulang ya beraben nama ada apa itu kai anu julak, julak nurani kalau abah wahab wahab merina juga tuh mengadakan itu lah aja jangan salah pukul tiga setengah tiga datang di sulah karena ada secuma insyaallah sehari yang bisa mudah-mudahan nanti kabulkan Tuhan niat ada kada kapal mudahan mati di iman dia itu aja habis pas itu kembali mati di iman habis Hmm. Biar matinya dihijabihi juga tapi biman. Ada arwah julak berdoa kata, unda aja julak berdoa mudahan umur unda habis dihiga guru unda. Hmm. Oh, juang kita mah itu nih. Ini jadi ada, jadi Imam Ghazali di murid. Muridnya itu boleh ungak, ungak anak membaca terhadap kerawak padakan urang mun Imam Ghazali Imam Ghazali murid yang nak ungak-ungak hendak mati karena kalau mau cepat kalimat syahadat itu pak Imam Ghazali datang bertungkat hanya tungkat diri aja masuk guraya kalau rumah itu gede bukan rumah itu gede bawan karena bisa lihat orangnya gede bawan banyak sunyi gede bawan itu kada paham Habib gede bawan <laughs> gede bawan itu kan sini kita hubungan oh, ini gede bawan hilang gadabo lalu kawan baca la ilaha illallah selesai ditakuni lah mau Ghazali kenapa nang gadabawon tadi itu disini iblis teng mahor kebuka ada wali lentung ketunda <laughs> nambah kita udah banyak ham jasiden matinya jangan kandak jangan kada betawasul ya berubahnya jadi jasiden merobat saja jadi kita bicara nama waktu nama kita bicara kata kita kalau kalau ada kalau tawajju murabata ada kalau lah lah ya lah lah kalau nanti ya, kalau nyona mengatakan guru dulu sebelum berzikir jangan nambah tentang berzikir mengatakan guru mengatakan mengatakan guru tuh maksudnya minta lawan Allah Taala berkat guru kalau guru ini nong dipintai buh ah, tapi kaidah guru sekolahnya hafal bana nah baca innal umur di apa? Ya kalau lah. Ya kalau lah. Ada kalau lagi min haitsu anna lil wasail apa? Hukum <laughs> kalau tapi ada bang istisnanya kalau tak. Ini data ada kalau istisnanya. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama doakanlah karena kita punya sama-sama beriman di, di, di surga karena orang raminya kita begitu bepaluk bepagok itu karena kita beelang-elangan situ karena iyanya di sini kita mudah-mudahan ulun doakan yang doakan juga walaupun itu jadi juga kan dah nanti di iman aja bisa jadi lah ya Allah nah itu aja kita biar bisa bisa melihat pakai jual mati di iman kan ya pula eh jadi nyampet aja mati di iman pula ya biar mudahan lah sama-sama nih Nah, sama doakan ya, misalkan Tuhan berkat guru-guru mudahan berkat matinya beriman perasaan diampuni dosa ya kan mudah-mudahan karena kita di surga nambah kerubutnya di situ ayo aja situ apalagi guru-guruan kena menyangkut surga nih banyak mana si dunia nenek sunnah Nabi Muhammad dia atas di bawahnya guru kan kenapa sebab kadang ada yang paling tinggi derajat dari sudah nubuah selain dari derajat apa ulama Nah, Nah, ada kita ini barang jadi murid sini barang. Ini biar Tuhan tetap murid juga. Biar Tuhan tetap murid juga. Mbak ada juga kalau gurunya di atas. Ini Pak ada pulang sampai wakil kokul di ilmin. Alam sampai nyata. Nah, wassalam di kita ya, masih ada. Jadi kita mau kayak apa Tuhannya tetap anom. Sebab yang di atas pada kita. Untuk apa kita. Gitu, surah. Nah, mudah-mudahan tadi sama-sama oh beginian beginian doakan lah dahan mati beriman lah mati Mm iman. Mun mati nyaman tak sudah sudah merasa aja mati nyaman sudah aja ya. Mati ya. mati beriman terang dah mati beriman perasaan insya Allah berkat Habib Ali nih ya. ini siapa hawa Habib Ali nih ada Arbadudi nih Dudi nih hawa Habib Ali nih dua puluh kedua sana ya kan dua 20 lebih istana, Nah, awal Rabi Tahlia, Rabi mau Kami benar orang nih di Jawa. Haul. Hmm. Apa jajan itu lepas kan? Hmm. <laughs> masih beriman mudah-mudahan berkat nabi-nabi berkat guru-guru kita mudah-mudahan masih beriman iman itu aja aja bilang dibaca dulu lah. mudah ada manfaatnya al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah إياك نعبد اهدنا صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقدم نسألك يا الله فاطمة في خير قطاعاتها وصلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله